Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah siapa namanya? Al-Imam Abu Dawud rahimahullah siapa namanya? Dihafalkan Dihafalkan. Siapa namanya? Abu Dawud rahimahullah siapa namanya? Nah, Sulaiman Ibnul Ash Ash Ash Ash'ath. Paham ya? Bukan Ash, namanya Hamzah. Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sistani rahimahullah. Orang Indonesia. Paham ya? Maksudnya kita orang Indonesia berat itu loh. Paham ya? Kita ya, orang Indonesia berat ucapkannya. Ash'ath itu dah terbulak balik yang mana hamzahnya, mana ainnya. Yang perlu, perlu dilihat sejarahnya ya. Sulaiman ibnul Ash'af As-Sistani rahimahullah. Itu bapaknya. Anaknya namanya siapa? Ab, eh? Abdullah Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Naam. Pantun yang kita baca terakhir adalah Naam, wadin bi kitabillahi wa sunnanil atat an Rasulillahi tanju watarbahu. Artinya beragamalah engkau dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang datang dari Rasulullah, niscaya engkau akan selamat dan beruntung. Kunci keberuntungan, kunci keselamatan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, siapa Muhammad bin Muslim ya? Az-Zuhri rahimahullah beliau mengatakan sebagaimana yang tertera di dalam mukadimah Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan al-i'tisamu bi jatun Paham ya? Atau atamassuku tamassuku bis sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan, kunci keberuntungan. Kemudian beliau mengatakan fal ilmu yukbadu qabdan sari'an. Ilmu itu cabut dengan cabutan yang sangat cepat. Fa nashul ilmi sabatud din bid dunya. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu adalah tanda kokohnya agama dan dunianya. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dhalika kullih. Dan hilangnya ilmu, hilang seluruhnya. Kalau ilmu hilang, hilang kekokohan agama dan dunianya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena dunia akan kokoh manakala didukung dengan agama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau hanya dunia tanpa agama enggak ada berkahnya. La barakallahu la barakallahu ad-dunya bila dini. nanti tidak Allah taala Allah taala tidak memberkahi dunia tanpa agama. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan Syekh Al-Fauzan, hafizahullah taala. Kata beliau di sini, "Wa aidan fal Qur'an fihi mujmalatun." Dan juga Al-Qur'an di dalamnya ada mujmalat, mujmalat sesuatu yang masih global, butuh rincian mengenai salat. Kita wajib salat lima waktu ada dalam Al-Qur'an. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, barakallahu fikum. Sesungguhnya Solat itu adalah sesuatu yang Allah telah wajibkan terhadap segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta, jagalah salat-salat waktu dan salat asar. Itu menunjukkan salat, tapi gerak-gerik salat di mana? Gerakan-gerakan salat mulai dari takbiratul ihram hingga salam dijumpai di mana? Dalam as-sunnah. Berarti dalam Al-Qur'an itu masih ada yang global, butuh rincian di dalam as-sunnah. Itu penting sekali. Wa sunnatu hiyallati tubayyinuha wa tufassiluha As-sunnah itulah yang akan menjelaskan dan juga merincinya. Wallahu jalla wa ala yaqul li nabiyyih sungguh Allah taala telah berfirman untuk nabinya berkata kepada nabinya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim dan kami telah menurunkan kepadamu az-dzikra Nah barakallahu fikum untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Fasunnatu laha irtibatun wasiqun bil Qur'an. Maka as-sunnah memiliki keterkaitan yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat terhadap Al-Qur'an. Paham maksudnya ya? Di dalam Al-Qur'an kewajiban haji ada enggak? Ada, cuman ritual haji mulai rukunnya. Ha, rukun haji ada berapa? Rukun haji ada berapa? Apa itu? Tawaf. Hmm? Tawaf mana ini? Tawaf ada tiga. Tawaf Ka'bah, ya semuanya tawaf Ka'bah. Semuanya keliling Ka'bah. Nah sebutkan dulu. Apa tadi? Tawaf terus apa? Wukuf di padang Arafah, terus nah, Apa? Ihram terus? Hah? Sa'i. Empat rukunnya. Kalau umrah rukunnya berapa? Tiga saja dihilangi toab dihilangi apa wukufnya, dihilangi wukufnya. Nah, di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan wajibnya haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu menunjukkan wajib haji bagi yang mampu. Cuman ritual haji di mana disebutkan? Di dalam As-Sunnah. nah kita lihat di sini. Wa taqyidun li mutlaqihi dan na'am barakallahu fikum Kata beliau, "Fasunnatul irtibatun wasiqun bil Qur'an." Sunnah itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat terhadap Al-Qur'an, li'annaha bayanun lahu wa tawdhihun. Dikarenakan as-sunnah itu penjelasan eh, terhadap Al-Qur'an dan juga yang membuat gamblang yang semula global menjadi rinci. hiya tafsilun li mujmalihi, yang mana as-sunnah adalah rincian terhadap globalnya kandungan Al-Qur'an wa taqyidun li mutlaqihi dan juga sebagai taqyid yaitu mengikat sesuatu yang masih mutlak semula ya hampir mirip yang masih umum dikhususkan gitu ya waqad yunsahul quran bis sunnah was sunnah bil quran wal quran bil quran was sunnah bis sunnah fala min hadhihi al matalib al azimah perhatikan baik-baik ini terkadang Al-Qur'an dihapus dengan as-sunnah atau as-sunnah dihapus dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an dihapus dengan Al-Qur'an atau as-sunnah dengan as-sunnah namanya apa yang dalam ilmu usul nasikh wa mansukh yang di yang diamalkan yang mananya nasikhnya atau mansukhnya? Nasikhnya atau mansukhnya yang diamalkan? Hmm? Apa itu nasikh? Wallahu wala alam. Nah, la ba'as. <laughs> Nah, barakallahu fikum. Ada nasikh, ada mansukh. Eh, yang diamalkan mananya Yusuf? Nasikhnya apa itu nasikh? Apa? Apa? Apa itu? Apa? Nasih yang dihapus. Berarti yang dihafal yang diamalkan yang dihapus itu. Penghapusnya. Nasih itu penghapusnya, mansuh itu yang dihapus. Contohnya banyak sekali. Contohnya banyak sekali ya. Dulu dalam Al-Qur'an, enam ayat termasuk yang turun dalam Al-Quran ayat mengenai rodoah, mengenai sepersusuan. Orang dikatakan anak sepersusuan itu kalau nyusu selama 10 kali nyusu sampai kenyang. Baru dikatakan anak sepersusuan. Tapi ternyata dihapus. Dihapus ya. Eh, di dalam as-sunnah nah dijelaskan bahwasanya lima rodoat, Lima kali nyusu sudah dikatakan anak sepersusuan. Itu dalam Al-Qur'an enggak ada lafadznya. Eh, ada lafadznya dalam Al-Qur'an dan lafadz penghapus juga tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Hukum penghapusnya berlaku. Maksudnya yang diamalkan yang mana? Nah, barakallahu fikum yang diamalkan lima kali nyusu tadi itu. Paham ya? Nah, lima kali nyusu itu yang diamalkan. Nah, berarti lima kali nyusu sampai kenyang bisa dikatakan apa? Anak seper susuan. Anak seper susuan. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Nah, Itu dihapus dalam Al-Qur'an. Kemudian juga masalah apa? Rajam. Dulu dalam Al-Qur'an termasuk ayat rajam itu ada. Cuma sudah dihapus lafadznya. Hukumnya masih berlaku. Dan disebutkan para ulama yang masyhur apa lafadznya? Eh, masalah rajam anu dulu dalam Al-Qur'an tapi sudah dihapus. Yang masyhur aja. Naam. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zananya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Itu tapi enggak Al-Qur'an enggak ada sekarang. Dalam Al-Qur'an enggak ada dan ayat ini pun dikritik karena belum mencakup semuanya. Hanya yang mencakup orang tua saja. Wasyaihu wasyaikhatu ya kan? Orang tua lelaki dan wanita yang sudah menikah, kalau berzina rajamlah. Berarti kalau anak muda yang berzina, belum sudah menikah nggak dirajam itu loh. Oleh karena itu ayat ini pun masih diperselisihkan para ulama, cuman masyhurnya seperti itu. Paham ya? farzumu huma albatah nakalan Allah sebagai hukuman dari Allah taala wallahu azizun hakim. Ini ayatnya enggak ada lagi sudah, tapi hukumnya masih berlaku. Rajam itu diterapkan untuk siapa? Rajam Diterapkan untuk siapa tadi? Umum. Atau ada rincian? Radam diterapkan untuk siapa? Yang yang umum. Semuanya berarti. Rajam diterapkan untuk apa? Orang yang sudah menikah. pelaku sudah menikah. Kalau masih gadis, masih bujangan itu dirajam enggak, Abdurrahman? Diapakan? Cabut berapa kali? 100 kali kemudian nah diasingkan setahun. Paham itu ya? Nah, kemudian juga ada penghapusan yang lafadznya masih ada, lafadznya masih ada. Kemudian dihapus juga di dalam Al-Qur'an, eh, yang dihapus itu masih ada, penghapusan juga ada. Apa maksudnya? Nah, seperti apa? Ayat masalah khamr. Dulunya khamr itu halal dulunya. Soalnya dulunya halal. Dulunya diperbolehkan. Bahkan seperti dalam ayat dulu mereka membuat apa? Membuat khamr itu dari anggur, ya kan dari buah-buahan, ya kan? Ada apa lainnya enggak itu? Ada apa lainnya enggak? Anda juga terlupakan ayatnya yang dulunya sebelum diharamkan itu mereka menjadikan apa? Khamr atau minum-minuman itu dari buah-buahan, dari anggur, atau yang semisalnya nanti cek sendiri nanti yang itu. Intinya dulunya halal. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim dahulu sebelum diharamkan di antaranya pembolehannya adalah apa? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Tentang khomer dan perjudian. Katakanlah kedua-duanya itu ada dosanya ada manfaatnya. Itu masih dikasih toleran waktu itu. Khamar ada manfaatnya. Nah, berjudi juga ada manfaatnya. Kalau menang dapat uang banyak. Amnya. Tapi ini sebelum diharamkan dulu ya. Sebelum diharamkan. Nah, kemudian ada ayat yang berikutnya, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Dulu mabuk-mabukan itu boleh kalau tidak mendekati salat. Kalau salat dilarang dalam keadaan mabuk. Datanglah ayat yang terakhir menghapus. Itu semuanya ayat masih ada dalam Al-Qur'annya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Naam Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun artinya wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras berjudi menyembah berhala menentukan nasib yang panah atau yang semisalnya, itu semuanya adalah amalan kotor perilaku setan. Jauhilah, tinggalkanlah. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Mahum? Jadi nasihat mansuh itu penting. Kalau ada nasihat mansuh yang diamalkan yang mana esan? nasihatnya atau mansuhnya? nasihatnya nasihat apa artinya? nasihat itu apa artinya tadi? Artinya apa nasihat tadi? Penghapus. Mansuh itu yang dihapus. Nah, barakallahu fikum, kata beliau fala budda min hadhil matalib al-'azimah. Maka harus nah barakallahu fikum semuanya enam Nah, diamalkan dan semuanya diambil Al-Qur'an dan As-Sunnah karena di dalamnya nama ada perkara-perkara yang sangat besar dan agung.